Yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya tentang adab dalam makan dan minum. Belum bisa ya? Masih lama isanya? Baik. Qala al-muallif rahimahullah ad-darsul 'ashir fi adab at-ta'am wasyarab. Pelajaran yang ke-10 adab makan dan minum. Masya Allah. Islam itu sempurna ya mencakup semua aspek kehidupan kita. Bahkan urusan makan dan minum pun ada tata cara dan ada adabnya. Dikatakan oleh penulis rahimahullah fi adab ta'ami wasyarab, adab dalam makan dan minum. Ya bunai, idza kunta turid an ta'isha sahihal bunyah saliman minal amrad fala tudkhil fi ma'iddatik ta'aman ala ta'amin. Wahai putraku, apabila engkau ingin hidup yang sehat, selamat dari berbagai macam penyakit, penyakit badan, maka janganlah engkau memasukkan dalam lambungmu, dalam perutmu segala bentuk makanan. To'am ala to'am. Ini yani makanan ditumpuk dengan makanan yang lain. Ya, ini kita makan semua yang ada Jangan bermodalkan halal. Ya memang halal itu perlu. Tapi nggak semua yang halal itu kemudian kita makan sampai memudaratkan diri kita. Jangan. Satu ayat yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah dalam bab ini. Allah Ta'ala mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, silahkan. Jangan berlebihan. Ya. Makan ini boleh, yang penting halal. Jangan berlebihan. Sekedarnya. Makan itu boleh, yang penting halal, jangan berlebihan. Makan yang lainnya, yang penting halal boleh, tapi jangan berlebihan. Ini kaidah yang dijadikan oleh para ulama sebagai adab dan kaidah dalam mengatur makan dan dan minum. Beliau juga menyebutkan yang namanya makanan itu mempengaruhi kesehatan, ya. Ya sama kayak mesin, bahan bakar ini gak cocok ya berbahaya, ya. Bisa menimbulkan kerusakan pada mesin tadi Nah kita kalau kita memasukkan apa aja dalam tubuh kita bisa mengakibatkan penyakit pada diri kita. Wala ta'kul illa idza kunta ja'ian. Dan kamu jangan makan kecuali kalau kamu sedang merasakan lapar. Maksudnya apa? Ya jangan berlebihan. Ini sudah cukup. Perutnya enak sudah, ya. Makan lagi. Ya, itu kok pingin ya, terus makan lagi. Lalu kok pengen makan lagi. Padahal perutnya ini sudah nggak kuat ini. Kita hidup bukan di surga. Nah, di surga nggak ada kata lapar, nggak ada kata kenyang. Karena lapar dan kekenyangan itu termasuk kekurangan. Dalam di surga nggak ada istilah seperti itu. Makan terus orang makan di surga bukan karena lapar, ya, tapi karena senang kehidupannya. Wis makan terus. Ya, nggak ada cerita mulus kembung itu tidak ada di surga. Nah kalau di dunia, kalau kita makannya sembarangan, ini sudah cukup. Jalan terus enak, sudah fokus, duduk juga enak, perutnya nggak menghalangi, ya. Tapi sama dia dimasuki terus sampai gelembung perutnya. Jalan terus goyang sana goyang sini duduk wis kayak sok enak perutnya menghalangi dia kayak dongkrak ya. Masya Allah. Nah seperti ini nggak bagus kata beliau. Kalau mau makan ya ketika kamu butuh makan, kalau lapar ya makan. Ya. Disebutkan dalam biografi Al-Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini Sahibul Warakat. Beliau termasuk ulama madhab syafi'i. Disebutkan dalam biografi beliau. Karena Ida na'isa nama wa ida ja'a akala. Beliau itu orangnya nek tidur itu kalau udah ngantuk, nek makan kalau udah lapar. Nek belum ngantuk ya nggak tidur. Ya. Kalau belum lapar ya nggak makan. Nek wis tidur ya wis apa nek ya wis ngantuk ya wis tidur karena obatnya ngantuk itu tidur. Kalau sudah lapar, ya makan. Obatnya lapar itu makan. Ya ini nggak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan, nggak tidur terus, atau nggak melean terus, atau nggak makan terus, atau apa namanya menahan makan, enggak, sekedarnya. Para kawan. Sudah ada. Fadl. Muadzin ya adzin. Taib. Kita lanjutkan. Kalau al-muallif rahimahullah taala wa ida akalta fala tamla batnaka at ta'am. Apabila engkau makan, maka jangan engkau memenuhi perutmu dengan makanan saja. Ini perut itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian untuk makan, bagian untuk minum, bagian untuk nafas. Ya. Kalau kita penuhi semua untuk makanan bisa mendorot, ya bisa bermotorot. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni. Tidaklah putra Adam itu memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perutnya sendiri. yakni perut itu bisa menjadi sumber kebaikan, bisa menjadi sumber kejelekan. Tergantung apa yang kita isi. Ya. Kalau kita mengisinya dengan halal dan dengan yang halal, dengan yang tayyib, ala qadril hajah sesuai dengan kebutuhan nasya'an hutayib yang keluar juga kebaikan tapi kalau kita masukkan adalah kejelekan kullu syai'ihi semuanya masuk ya maka yang muncul adalah kejelekan barakallahu para ulama kita menyebutkan di antara hikmah kenapa Allah dan Rasulnya itu mengharamkan makanan-makanan yang haram di antara hikmahnya adalah karena yang namanya makanan itu memiliki pengaruh pada tabiat orang yang memakannya. Di antaranya Allah mengharamkan yang namanya as hewan-hewan buas. Tidak boleh kita makan. Apa hikmahnya? Bisa merubah karakter kita. Kita bisa berubah menjadi buas juga. Makan macan. Eh, makan apa namanya? singa di sate sama dia. Ini bisa merubah tabiat dia. Lambat laun sikap dan karakter dia sama seperti itu. Jadi sibak, jadi puas. bilang Ya. Makanya kita diminta untuk memakan makanan yang halal, yang baik. Tujuannya apa? Agar kita memiliki perangai yang baik pula. Karena dengan makanan, ya dengan makanan yang kita konsumsi, itu akan menimbulkan yang namanya energi dan kekuatan untuk diri kita. Kalau energinya baik, baik semuanya. Ini energinya energi energi yang jahat, yang haram, yang muncul adalah keharaman. Ya bunai, idha kanat bika hajatun ila ta'am faghsil yadaika awalan. Wahai putraku, kalau engkau ingin untuk makan, maka perhatikan adab. Yang pertama, cucilah tanganmu kalau memang tangan kita kotor sebelumnya. Ya, kalau tangan kita kotor, barakallahu ya kita cuci dulu agar makanan kita bersih. Tujuannya untuk menjaga kesehatan. Wadkur ismallah ala ta'amik dan bacalah nama Allah ketika engkau hendak makan. Yakni hendaknya kita membaca bismillah. Kemudian kita kita makan. Wala tabtali' at-ta'am ibtila'an dan jangan engkau menelan makananmu kayak nguntal pil ya itu ya, kayak minum kapsul obat gitu. Bakwan satu biji masuk tanpa kunyah. Satu dua kali kunyah masuk, ngambil lagi satu, satu dua kali kunyah langsung masuk. Ini bahaya. Ya, bisa merusak organ yang ada di dalam. Walakin umdud al-luqmah mutughan jayidan. Tapi hendaknya kamu mengunyah makananmu tadi itu dengan kunyahan yang baik. Ya dikunyah. Ya sama, ya normal lah. Kalau kita makan itu yang normal. Jangan terlalu semangat. Yang akhirnya nggak dikunyah itu makanan bisa berbahaya pada pencernaan kita. Ya kalau sakit ibadahnya nanti nggak enak. Mau belajar juga susah. Ya malah susah semua. Fa'inna inna jawdatal mudghi tu'inu 'alal hadam. Karena dengan kita mengunyah dengan kunyahan yang tepat yang bagus itu bisa mempermudah dan menjaga pencernaan kita itu secara medis juga diakui bahkan mungkin ada takarannya ini unyah sampai berapa puluh kali gitu. <coughs> ya dikunyah dikunyah dikunyah dikunyah dikunyah dikunyah sampai betul-betul lembut itu bisa memelihara pencernaan dan bagus nantinya sayur-sayur makanan itu betul-betul maksimal untuk diserap <coughs> wakul mimma yalik dan kalau makan ya makan hidangan yang ada di dekatmu saja ya Wala tadhab yadak fil ina hahuna wa Tanganmu jangan keliaran kemana-mana. Sini makan hidangannya jauh, 5 meter dari dia, loncat tangannya, wih, diambil ya. Ini ada hidangan di sebelah kiri dia, agak jauh 10 meter <laughs> dari dia, loncat lagi tangannya ngambil. Jangan seperti itu. Nek butuh, ya minta bantuan temannya, akhi abad tolong ambilkan yang itu itu lebih sopan, lebih enak daripada kita harus apa eh, gerak tangannya. Fa inna dzalika mana syarrahil mangkut kata beliau. Karena tindakan seperti itu itu kayak tindakan orang-orang yang tamak ya. Kayak orang tidak pernah ngerti makanan. Datang langsung ngambil hmm, nomor sana wis dia diambil semua meskipun jauh di mata tapi dekat di tangan sama dia. Wis yang apa ini diambil sama dia. Ya, jangan. Tidak pengen, kalau memang butuh, tidak masalah kita minta bantuan teman kita. Afanah, ya tolong ambilkan itu atau tolong dekatkan yang itu atau ditukar ya yakni diputar hidangannya tidak masalah ya bunai iyyak an taf'ala kama yaf'alu as-safala wa ru'a'un nas wahai putraku ketika engkau makan jangan engkau meniru tindakan orang-orang rendahan atau orang-orang yang tidak mengerti adab dan sopan santun ya masing-masing disesuaikan dengan kebiasaan juga Ya, karena ada sebagian apa namanya tempat yang kebiasaannya berbeda dengan tempat kita. Contoh kecilnya, ya. Orang Indonesia rata-rata kalau makan, misal di piring gitu ya. Kalau makan pakai tangan, kebiasaannya yang sisa di tangannya diapakan? Ditaruh lagi. Diapa ya? Nek kita makan kayak gitu di hadapan orang Arab atau orang Yaman, pergi mereka. Nggak mau. Ya, ini kok balik lagi gitu <laughs> Mereka nggak mau sudah. Ya, mereka sudah merasa iki apa ini? nggak cocok. Ya. Dan juga cara kita makan, kalau kita makan kan pakai tangan kan jelas ya, begini. Ya. Kalau rasanya enggak, pakai lima jari. Bahkan pakai telapak tangan. Makanannya diambil terus begini makan. Orang kalau kita ngelihat iki, ya Allah, aji. Eh, kita harus kenyang dulu mungkin lihat. Eh. Itu biasanya kalau orang-orang yang nggak beradab, wis sebuah belepotan semua. Ya, kalau kita kan biasa berapa segini tok, mereka mungkin sampai setengah wajahnya lepot kabel sampai gini-gini sudah, ya. para kalori. Tapi kalau yang beradab, enak lihatnya. Diambil, dikumpal sama dia, lalu dimakan. Dan cirinya mereka tidak mau nasi pakai kuah itu tidak ada ceritanya. Ya. Kalau kita kan nasi pakai kuah, jadi kalau kayak gitu kan tidak mungkin ya melorot kabe ya, ya. Ada pelumasnya mau digol-gol nggak enak sudah. Harus pakai alat bantu, ya. Kalau mereka tidak ada istilahnya itu. Kalau kuah ya sendiri, kuahnya diminum sendiri. Tidak ada ceritanya nasi dicampur kuah tidak ada. Nah, nah waktu diundang pertama kali tidak ngerti dikasih apa namanya e, makanan kuah. Mereka menyebutnya syurbah, ya, menyebutnya syurbah. Syurbah itu kuah yang ada potongan-potongan dagingnya. Sama kita kita bawa. Biasanya mereka kalau udah ngasih hidangan makan itu bertahap nih. Kalau kita kan langsung sekali duduk makanan ada semuanya, mulai dari bakwan, bungulan, nasi ini, ayam ini semuanya ada. Sekali lihat langsung semua ada, terhidang. Kalau mereka enggak, ya duduk gitu pembukaan pertama biasanya asid atau makanan-makanan roti, ya makan itu sudah kenyang sudah makan. Ditunggu sampai habis atau sampai sekiranya melihat kok sudah cukup, tangan sudah nggak ngambil lagi di nampan, sudah diambil sama mereka. Keluar lagi habis itu. Ya, habis itu baru hidangan intinya. Apa sebelum nasi kalau memang mereka menjajakan kuah, ya itu kasih serupa. Nah, kita kasih mangkok kecil-kecil di opo, dikasih kuah ya sugoi nanti. Eh? Kok dikasih gini toh Bingung kita pertama kali. Dan diminum, kita nggak minum. Tujuan kita ya untuk nasi. Kalau mereka tidak langsung diminum. Ketika selesai mau diangkut, oh si, si, si, jangan dulu diangkut. Ya, mau diapain ini duduk sih? Oh si tenang, kita ada hajah sama ini ya sudah. Nah terus nasi datang. Pas nasi datang kita tumpahkan di nasi, bubar semua <laughs> majelisnya. Kita tuh kaget. Loh, lah kok dibanjiri kayak gitu katanya. Ini ayamul kahat mus ayamul mator katanya. Ini hari masih kemarau, lah kok sudah banjir di sini? Maksudnya kok diairi? Katanya kita, oh ini kebiasaan negara kita. Ya kali. Ya sudah kalau gitu satu nampaknya untuk kalian semua. Monggo. <laughs> Kalian banjiri kayak gimana kan Kita agak seperti itu. Nah, sebagian adab berbeda. Ya, ya ini semua disesuaikan dengan masing-masing. Dan kebiasaan orang sana kalau makannya pakai sukroh, ya, ada kain atau plastik digelar baru nampan di atasnya. Ketika ada yang jatuh-jatuh, ini biasanya tindakan orang yang apa nggak ngerti ilmunya. Jatuh-jatuh dibiarin sama dia. Selesai diangkat nampannya, digulung itu kainnya dimasukkan sampah. Ya, kalau kita jatuhnya diambil, so Ya karena mubazir ya, harus diambil, ya toh. Nah, mereka ngelihat kita kayak gitu, buyar sudah. Ini iya, nah, langsung wis jatuh kok diangkut lagi ke piye? Nah, ini sebagian adab berbeda. Patokannya adalah adab setempat dan syariat. Ada beliau, "Fala ta'kul fil aswaq." Kita jangan makan di pasar. Ya, tokrongan di pasar ya gitulah orang-orang yang datang di situ apalagi pasarnya kita yang sekarang ini sem semua orang di situ kita datang di pasar harus pakai jubah, pakai kolang tua, ya, pegangannya mangkok, duduk di tengah-tengah pasar, orang lihat kayak gak pantas. Ini sopo Pak Yai kok duduk di tengah ini? Bayangan mereka seperti itu, kurang pantas. Ini sebagian seperti itu. Wala ala qari'atil tariq dan jangan makan di pinggir jalan, ya. Makan di pinggir jalan. Walau ada sabilit tafakkuh, meskipun hanya sekedar makan buah saja atau makan cemilan ya itu di pinggir jalan mungkin karena memang jalan ini enak dilihat bagus atau gimana dia gelar tikar atau apa duduk sambil makan cemilan atau apa atau sambil makan buah ngitungin kendaraan yang lewat ya baiklah akhirnya ya tidak masalah sebenarnya sekedar melepas kepenatan yang penting kita menunaikan hak jalan ya tapi kata beliau kalau kita sambil makan seperti itu itu kurang pas ya fa inna yusqitul muru'ah wa yuzri bi ahlil fadl karena hal itu bisa menurunkan wibawa kita dan tidak pas tidak cocok untuk orang-orang yang memiliki keutamaan. Yang namanya muruah itu ala hasabiha, tergantung. Ya. Terkadang ada sebagian tindakan dianggap menjatuhkan muruah di sebuah tempat tapi tidak dianggap menjatuhkan muruah di tempat yang lain. Itu semua tergantung bagaimana kebiasaan setempat. Barakallahu fiik. Ya, kalau memang kebiasaan di tempat kita mungkin itu bukan aib, ya tidak masalah. Ya penting kita juga menjaga adab ketika di luar. Ya. Mungkin kalau di tempat kita tidak masalah kita kalau bahasa kita ngandok gitu ya. Ya, bahasa kita ngandok. Datang ke warung gitu, makan di situ dan bungkus untuk yang di rumah. Ya, kalau memang kebiasaan di tempat seperti itu tidak masalah, tidak ya masalah. Ya, bukan sesuatu yang tercela kalau memang kebiasaannya seperti itu dan juga tentunya kita melihat melihat kok ternyata warungnya itu sodok remeng-remeng ya atau warungnya itu kok gak beres yang duduk di situ kok gak beres semua tapi di situ ada makanan yang kita suka ya sudah beli makanannya langsung pergi jangan ikut nimbrung di situ orang malah pandangannya aneh-aneh tapi kalau warung biasa atau mungkin rumah makan biasa nah masalah kita duduk kemudian kita makan di situ wailah akhirnya masalah kalau memang kebiasaannya seperti itu barakallahu belum mengatakan, "Ya bunai, iyyaka wal bukhl wa iyyaka syarah. Wahai putraku, hati-hati, jangan pelit dan jangan tamak. Ya. Fa jalas jalasta bi janibika insanun ta'rifu aw takrifu, ta'rifu limu li Apabila ada seseorang yang duduk di sampingmu, kamu kenal atau tidak dan kamu sedang makan, jangan sungkan untuk ngundang dia ikut makan bersamamu. Ya. Jangan bakhil. Ada yang duduk langsung rating kiri sebelah kiri ini kalau sebelah kanan langsung sembunyi memalingkan pandangan kayak nggak kenal ya sebelah sini wah langsung sini ya kok dari segala arah pindah ya nggak cocok tidak oke oh, makanan ini titik dibagi-bagi gak cocok gak enak kabeh jangan memiliki pikiran seperti itu Ya. Kita makan, ada yang datang, fadlallahi silakan makan. Kalau orang sana, ya, orang Arab, mereka terkenal dengan satu ini. Ya, mereka sudah makan jamaah gitu, wis langsung. Siapapun yang lewat panggil sama dia. Cukup nggak cukup? Eh, cukup nggak cukup? Panggil semua. Allah nih, sini. Dan mereka biasanya punya apa namanya bahasa yang mengandung dua makna. Ya. Mereka kalau bilang tafadhol ma'ana sambil narik-narik kita, berarti serius gitu. Ya. Ayo sini makan sini sambil narik kita atau sambil manggil begitu. Ayo oh, sini sini sini. Ini berarti serius. Tapi kalau cuma biar tafadhol anak, bas gitu tok ya, berarti cuma basa-basi. Jangan nimbrung ya. Nah kalau kita nimbrung mereka yang susah nanti. Waduh kok nimbrung tenanan ya. Itu basa-basinya mereka saja. Tapi seringnya kalau mereka sudah makan di tempat terbuka, karomnya kelihatan. Ya, khasnya mereka seperti itu. Siapapun yang lewat panggil sama mereka. Ya Allah sini, sini. Meskipun orangnya bukan orang Arab panggil sama dia. Doya dapat tidak doya seperti sini dulu. Ya, meskipun satu dua lukmah tidak masalah. Panggil. Waktu wana umroh diajak sama teman ke masjidnya Syekh Muhammad Tuzmul, Masjid Syekh Bimbas. Waktu buka puasa waktu itu kita duduk. Ya, Nah, tidak tahu, langsung digelar gitu aja. Teman ngasih makanan sudah. Semua yang masuk ke masjid itu yang berpuasa langsung nimbrung. Ya, langsung nimbrung. Dan itu sudah biasa. Satu sama lain saling memanggil. Ada yang datang dari pintu sana, "Eh, Allah fatul." Saim, naam, saim. Puasa. Ayo sini. Tutup semua. Kenal enggak kenal duduk. Dan sambil ngobrol, ten, apa ngobrol biasa, kenalan, wa ila Masya Allah. Ya, ngeliat itu, Masya Allah. Padahal kalau lihat hidangan sama orang yang datang harus sepadan. Bisa masjid dipanggil kafe ya, guru masuk sini, sini, sini, sini. Memang biasa seperti itu, ya. kalau. Nah, kata beliau itu juga termasuk adab. Ketika kau makan, kau melihat temanmu atau siapa yang datang, jangan takut. Monggo, silakan, ya. Mau atau kalau dia tidak mau atau bagaimana itu urusan urusan belakangan. Seperti tawarkan dulu. Silakan, monggo, rumah anak ya. Nek mau alhamdulillah, nek gak mau ispi mana, ya. Wa idza baqiyat minka baqiya fatasaddaq biha ala ahli hajah. Kau seandainya makananmu kok ada sisanya, ya hendaknya engkau sedekahkan bagi mereka yang yang membutuhkan. la tastasghir syai'an tatasaddaq bih dan kamu jangan menganggap kecil apa yang engkau sedekahkan. Waduh, ini makanan sisa. Mosok disedekahkan, gak pantas ini. Jangan. Jangan ada pikiran seperti itu. Ini makanan masih layak, masa dibuang? mau Mubadir kasihkan kepada mereka yang yang membutuhkan. Fa inna lil qalil minas sadaqah mawdi'an la yastaghni anhu fuqara. Karena sedekah yang sedikit menurut kita itu sudah dianggap besar oleh orang-orang yang fakir. Mungkin makanan kita satu porsi, ya, yang kita mungkin kita anggap untuk kita saja, mungkin kita belum kenyang, tapi kalau untuk orang-orang yang fakir, orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, itu bisa untuk satu keluarga. Ya bisa untuk anak istrinya dan semuanya. Maka jangan kemudian kita merasa remeh, merasa kecil apa yang kita sodakohkan. Niatkan lillahi ta'ala. ya Maka kita akan mendapatkan pahala dari itu. Wa ita 'ala faqir fala Dan ketika kau sodakoh kepada orang yang fakir, kamu jangan menghardiknya. Ya. Wis sama makanan, ya. Nyodakoi pakai ngomel ngomel Wah, ini enggak cocok, ya. para Wala tutbi' sadaqatak bi'adzan man tasaddaqta alaih. Dan ketika engkau sedekah, jangan engkau mengikutkan pada sedekah tadi ucapan-ucapan yang jelek kepada orang yang engkau beri. Ya. Ya ini. Sugi makanan sisa semua cocok kayak awakmu ini ya, Jangan kayak gitu, ya. Batal sedekahnya kita malah. Ya, enggak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ngasih sodako tapi sambil meremehkan yang dikasih. Tak boleh. Ya. Ucapan yang baik, yang sopan. Mending kita ngomong ucapan yang baik itu lebih mending daripada kita ngasih niat sodako tapi ada ucapan-ucapan yang jelek itu bisa menggugurkan pahala sodako kita. Barakallahu fiik. Asyik bisa yudkar wa bihada naqtim hadal liqa. Ada sebuah kisah nyata ya, tentang masalah sodakoh ini Dengan ini kita akhiri pelajaran kita. Ada ini kisah anak dapatkan terjadi di daerah Timur Tengah sana. Ada seseorang memiliki keluarga berkecukupan, ya bisa terbilang kelas menengah ke atas lah, ya, termasuk orang cukup. Ketika dia sedang makan sama istrinya, waktu itu dia sedang makan ayam. Orang sana memang pagi kono gak ada nasi, sore gak ada nasi, siang wajib nasi dan lauknya wajib daging. Mau daging ayam, mau daging apa pokoknya wajib daging. Ini lagi makan pakai ayam. Tiba-tiba rumahnya diketuk. Ya, rumahnya diketuk sama seseorang. Dibuka sama istrinya. Ditanya sama suaminya siapa itu? Ini ada orang minta lagi lapar, butuh ya orang miskin lah. Ternyata sama suaminya diusir. Ya. Ah tutup itu dah. Oh, kita lagi makan mana-mana didatangi tamu gak diundang kayak gitu. Ah, eh, subuh pergi, Diusir sama dia, diusir. Tapi ditutup pintunya, ya. dia makan. Wallahu alam. Wallahu alam ini orang fakir doa kayak gimana gak paham, ya. Terjadi sesuatu. Semakin hari usaha yang dilakoni orang ini semakin bangkrut. Semakin bangkrut. Bahkan terjadi problem di rumah tangganya. Sampai akhirnya apa? Cerai. Cerai dengan istrinya. Ya. Dan suaminya ini tambah miskin, tambah miskin, tambah miskin. Sudah bisa dari, dari sang dari sang istri. Istrinya tiba-tiba setelah sekian tahun dinikahi sama seseorang. Orangnya ini juga demikian menengah ke atas. Lumayan kaya. Makan. Suatu hari dia makan sama istrinya dengan jamuan yang sama, pakai ayam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya. Ya. Ada yang ngetuk pintunya. Pas dibuka sama istrinya, ditutup lagi sama istrinya. Nangis istrinya. kaget. Kenapa kamu nangis? Ya. Terus dia bilang, orang tadi itu suami saya. Ya, mantan suami saya sama orang ini langsung dikasih makan kasih ayam ya dikasih dikasih ayam terus pergi orang tadi istrinya nangis itu tadi suami saya terus yang tadi ngomong demi Allah ya orang miskin yang dulu pernah kamu usir ya, itu saya orang miskin yang dulu kamu usir itu saya nah, sekarang berbalik ya keadaan berbalik yang dulunya dia diusir ya tidak boleh makan hidangannya ketika dia berbuat baik dia ganti yang sodakoh Allah Taala berikan kebaikan kepada dia dapat istrinya ya dapat hidangan yang sama ala kulihal menunjukkan apa ya ikhwah asar yang namanya sodakoh jangan kita remehkan yang namanya sodakoh sekecil apapun apalagi kalau sodakohnya besar intinya kalau mau sodakoh sama orang jaga lezannya jangan pakai dibumbui bumbu-bumbu yang gak enak Iki panganan wis pedes lah, kok omongan itu pedes juga daripada makanannya. Waduh, ini bisa batal sodakohnya. Barakallahu Jadi ketika kita makan ada sisanya, jangan lupa kita juga punya tetangga. Kita nggak hidup di tengah hutan. Kita juga mungkin ada, mungkin kita hidup di tengah para ikhwa atau para santri itu punya mereka. Jangan khawatir, tidak bakal ada kata mubadir atau kata membuang makanan. Ya, kumpulkan makanannya, kasihkan kepada mereka kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada makanan yang sisa, yang sisa beliau datang kepada ahlus sufa. Bahkan segelas susu pun dikasihkan kepada ahlus sufa. Yang dilihat itu barokahnya. Panggil mereka, Bismillah. Cukup gak cukup? Bismillah. Insya Allah amul wahid yakfili lina di jamaah. Satu makanan sak porsi Insya Allah bisa mencukupi semua. Sepenting apa? rami-rami, Ya, saling berbagi. Itu kesenangan tersendiri bisa menumbuhkan apa kecintaan dengan